Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Kecuali satu. Ini sabda Rasul. Khabarnya beliau. Dan terjadi seperti yang diabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita menyaksikan dalam sejarah Islam barakallahu fikum munculnya berbagai macam firqah-firqah tadi. Dimulai dari Khawarij, disusul oleh Syiah, Sabaiyah, Rafidah, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Jabriyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Dan beruntun berturut-turut bertubi-tubi muncul berbagai macam firqah-firqah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan semuanya menyimpang dari akidah Islam. Semuanya menyimpang dari siratul mustaqim. Terancam dengan ancaman neraka seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan terus terjadi sampai hari kita ini bermunculan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Masing-masing firqah, masing-masing sekte membawa afkar, pemikiran-pemikiran yang merusak. Merusak akidah, merusak manhaj, merusak keimanan. Membawa yang namanya afham, pemahaman-pemahamannya menyimpang dari Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menebarkan syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam berpaham, ber, beragama, dalam berfikir, dalam memahami sesuatu. Mereka memunculkan yang namanya ragam fitnah di tengah-tengah umat ini. Fitnah syubhat. Ini yang menimpa kaum muslimin dengan beritanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fitnah besar ya ikhwan. Barakallahu fikum. Belum lagi fitnah-fitnah yang serupa yang dimunculkan oleh kaum kufar. Yang mana mereka tidak akan pernah riba dengan kaum muslimin. Akan senantiasa terus melancarkan makar-makar mereka hingga muslimin kembali kepada agama mereka. Dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tardha 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi orang-orang Yahud ataupun Nasara hingga engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Mereka memunculkan berbagai macam ideologi, ideologi kufar, liberalisme di, di antaranya, komunisme di antaranya, kapitalisme dan segala macamnya dari berbagai macam pemahaman-pemahaman ideologi, ideologi kufar. Semuanya itu ikhwan ada di tengah-tengah kita kaum muslimin. Semuanya itu didakwahkan, diserukan, dikampanyekan, dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya kaum muslimin di pemahaman-pemahaman umat Islam yang ada. Fitnah begitu dahsyat di sekitar kita, di tengah-tengah kita, meracuni banyak akidah kaum muslimin meracuni manhaj kaum muslimin bahkan meracuni akhlakiah kaum muslimin terutama pemuda-pemuda kaum muslimin di mana-mana ini fitnah semakin lama semakin dahsyat seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kaqita'il lailil mudlim fitnah yang begitu besar yang begitu banyak yang begitu samar seperti serpihan-serpihan malam yang gelap memakan banyak korban bukan semata-mata korban akidah tapi juga korban agama secara khusus bukan semata-mata orang itu dulunya salam menjadi fasik bukan semata-mata dulunya di atas sunnah lalu menyimpang tapi lebih daripada itu dulunya di atas keimanan menjadi kafir dulunya muslim menjadi murtad dari agamanya na'udzubillah min dzalik ini adalah fitnah Subuhan dalam bentuk firqah-firqah yang ada. Belum lagi para pelakunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberitakan fitnah yang lebih dahsyat lagi menimpa umatnya yang sangat beliau khawatirkan. Beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum ala immatul mudhillun. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku adalah alaimatul mudhillun, para tokoh-tokoh penyesat umat. A'immah, tokoh dia, imam-imam tapi dia mudhillun yang menyesatkan umat ini. Tadi pemahamannya, ideologinya, kelompoknya, sektenya, sekarang tokoh-tokohnya. Mereka mengaku muslim, tetapi pemahamannya betul-betul pemahaman sesat yang hanya mendukung orang-orang kufar. Tokoh-tokoh muslim. Tetapi pemahamannya adalah pemahaman yang betul-betul mendukung orang-orang kufar. Ideologinya ideologi kufar. Nauzubillah min dzalik. Itu pun juga banyak di tengah-tengah kita kaum muslimin. Belum lagi yang namanya fitnah syahwat. Fitnah yang terkait dengan syahwat fitnah wanita, fitnah kedudukan, jabatan, fitnah dunia, fitnah harta. Belum lagi yang namanya ragam ma'asi wa dhunub, ragam maksiat, ragam dosa dengan berbagai macam warna dan variannya. Jadi sama sekarang ini begitu mudah untuk dilihat, diakses oleh semua kalangan. Ini penggambaran fitnah di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah kita sebagai seorang muslim yang mendambakan keselamatan hidup kita, keselamatan agama kita di dunia ini yang mendambakan keselamatan kaum muslimin dari fitnah-fitnah tadi dan fitnah-fitnah yang lainnya yang belum tersebutkan tentu akan berpikir tentu akan berupaya melakukan tindakan-tindakan menentukan langkah-langkah upaya-upaya untuk bisa menyatukan kaum muslimin di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi selamat diri kita masing-masing selamat pula kaum muslimin dari fitnah-fitnah tersebut inilah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini Ikhwanum bina'azakumullah Bila kita mengkaji Al-Quranul Karim Nabi, dan juga sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada beberapa langkah yang dibimbingkan, diajarkan Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam supaya kita selamat dari semua kita tadi, supaya langkah kita lurus, benar, di masa-masa penuh dengan fitnah tadi untuk masing-masing kita dan juga untuk muslimin secara umum. Langkah yang pertama ialah al-i'tisamu bis sunnah. Langkah yang pertama ialah berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dikenal dengan sunnah-sunnahnya kita kaji Al-Quran kita kaji sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam kita pahami dengan pemahaman salafun salih kita amalkan dengan praktek contoh pengamalan salafun salih kita dakwahkan tengah-tengah umat ini akan menyelamatkan individu-individu masing-masing kita dari semua fitnah yang ada dari semua fitnah yang ada Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya perintah untuk memiliki prinsip ini. Disebutkan di Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ya ayyuhalladzina amanu ah, Allah mengatakan dalam firman-Nya i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Hendaklah kalian beriktisam berpegang teguh bihablillah dengan tali Allah dimanakan oleh para ulama, para mufassirin Alkitab was sunnah berpegang teguhlah kalian dengan Quran dan sunnah tali Allah jami'an dalam keadaan kamu bersatu di atasnya walatafarraku dan jangan berpecah belah perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah dengan kitabullah dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersatu di atasnya dan dilarang untuk berpecah belah menyelisihinya. Itisam bihablillah. Prinsip ini barakallahu fikum ditujukan kepada segenap kaum muslimin. Masing-masing individu kaum muslimin harus punya konsep ini. Dalam beragama, dalam berislam harus kembali kepada prinsip Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Dan inilah yang membawa keselamatan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebutkan pada hadis perpecahan umat, memberitakan umatnya akan terpecah menjadi sekian banyak sekte-sekte firqa-firqa yang menyimpang diancam dengan neraka. Rasul mengecualikan satu. Illa wahidah. Kecuali satu, satu yang selamat. Yang dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat Diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkat dengan satu itu. Beliau mengatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Yakni Islam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul dan para sahabat. Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Namanya hablullah. Ini yang dikabarkan Nabi selamat ini kelompok seseorang rombongan yang bakal selamat ketika di dalam beragama dalam berprinsip kembali kepada bimbingan Allah bimbingan Rasulnya alaihi salatu dan bimbingan para sahabat salafun salih ini yang selamat dikatakan oleh para ulama dikatakan najiyah mereka dikatakan sebagai furqatun najiyah selamat dikarenakan mereka itu najiyatun fid dunya minal bid'i wal dhalalat selamat di dunia ini dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan selamat semua fitnah yang ada terlewati selamat daripadanya di dunia ini ya dan yang kedua najiyatun fil akhirah min azabin nar selamat di akhirat nanti dari azab neraka. Sehingga dikatakan firqatun najiyah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu arba. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan umatnya ini akan mengalami ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak perpecahan yang sangat banyak, firqa-firqa yang banyak. Rasul menyebutkan solusinya. Beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Dan yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian kata Rasul yang hidup sepeninggalku nanti maka sungguh dia akan melihat akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak apa itu firqah-firqah tadi sekte sekte tadi perpecahan-perpecahan agama tadi maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati ketika itu ketika kamu mendapati perpecahan-perpecahan tadi wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Mereka para sahabat. Mereka para sahabat. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Sunnah Rasul dengan pemahaman salaf. Pegangi kuat-kuat dan gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Syihab Abu Bakar Az-Zuhri yang disepakati keimamannya salah seorang ulama besar pada masanya dari Bani Zuhrah kota Madinah Al-Imam Zuhri menyatakan kana ulama'una yaqulun dulu ulama-ulama kami menyatakan al-i'tisamu bis sunnati najat berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan al-i'tisamu bis sunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan ulama yang dimaksud ulama tabi'in dan para sahabat dikarenakan beliau uh, di, disebutkan dalam tarjamanya meriwayatkan hadis dari sebagian sahabat tapi kebanyakannya para tabi'in ulama-ulama tabi'in kaum salaf para ulama dahulu mengatakan kaum salaf mengatakan alik sunnah bi berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan Keterangannya sama, selamat dari mana? Selamat dari apa, ikhwan? Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di dunia ini dan selamat dari adabnya Allah di yaumul qiyamah nanti. Najatun. Selamat. Juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan as-sunnatu kasafinati Nuhin. Man rakibaha najah, wa man takhallafa anha gharika wa sunnah Rasul itu, bimbingan Rasul itu seperti bahtera Nabi Nuh. Kayak kapal Nabi Nuh di zaman dahulu kala. Barang siapa yang menaiki kapal ini selamat. Barang siapa yang tertinggal daripadanya, maka dia akan tersungkur dan tenggelam. Di zaman Nabi Nuh, yang selamat yang hanya naik kapal beliau. Yang nggak naik hancur dengan azabnya Allah Azza Sunnah Rasul diumpamakan seperti itu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, mengkajinya, mempelajarinya dengan benar, mengamalkannya, mendakwahkannya, berpegangan dengannya, selamat. Dari apa? Selamat dari semua fitnah. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan. Selamat nanti di malam kiamat dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Yang berpegangan dengannya selamat dan barang siapa yang menyelisihinya atau menentang sunnah maka dia akan hancur binasa. Binasa dalam penyimpangan-penyimpangan, binasa di dalam azabnya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min Barakallahu fikum. Sehingga semua kaum muslimin diharapkan kembali kepada prinsip ini supaya melalui masa-masa fitnah dengan benar di jalur yang tepat dan bisa selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada, syubhat, syahwat. Firqohnya, fikrohnya, seorang-orangnya akan selamat dari mereka semua insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Ini konsep. Kemudian di ayat yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa Disebutkan konsep yang kedua, langkah yang kedua. Yaitu al-ijtima'u alaihi. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu padu di atas konsep ini. Allah mengatakan jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Jami'an itu hal. Sehingga maknanya kata mufassirin ai hala kaunikum mujtami'ina alaih. Dalam keadaan kalian bersatu di atas konsep iktisam sunnah tadi. Makanya ada lanjutannya wala tafarraku Kalian jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita berupaya untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu langkah, dalam satu kalimat, dalam satu konsep, dalam satu prinsip i'tisam bis sunnah. Bersatu di atas Quran sunnah dengan pemahaman salaf dalam beragama. Ini yang berikutnya. Ini perlu digalakkan. Dikarenakan yang namanya jam'ul kalimah menyatukan kalimat, menyatukan langkah di atas sunnah di masa-masa fitnah itu merupakan amrun ilahi, perintah Allah, perintah ilahi. Itu merupakan sunnatun nabawiyah, merupakan sunnah Nabi. Dan itu merupakan atharun salafiyah, merupakan athar-athar salaf seperti yang digambarkan tadi barusan barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Sa'di rahimahullah prinsip ini, konsep ini konsep yang disepakati oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul dari mulai awal zaman dahulu kala sampai Nabi kita Muhammad saw Perintah untuk bersatu di atas i'tisam sunnah. Bersatu di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah alaihi wasallam dengan pemahaman salafnya. Barakallahu fikum. Ini yang kita wujudkan. Di antara makna al-ijtima' ialah al-ukhuwah. Kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum berupaya keras untuk merajut tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin di atas konsep tadi. Kita berukhuwah Islamiyah di atas minhajun nubuwah bersaudara dikarenakan keislaman kita di atas manhaj Nabi, di atas bimbingan kitab, sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berukhuwah dengan konsep i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Kita saling mencintai karena Allah, kita saling menyayangi karena Allah, kita saling mendukung karena Allah, kita saling uh, bahu membahu karena Allah. Semuanya karena Allah. Dikarenakan prinsip ini. Ini langkah yang harus ditempuh oleh kaum muslimin terkait dengan fitnah-fitnah yang di luar sana. Jadi kalau prinsip i'tisam bis sunnah kembali kepada masing-masing kita. Prinsip jam'ul kalimah menyatukan kalimat ukhuwah islamiyah di atas konsep tadi itu usaha kita bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Masing-masing kita harus mewujudkan ukhuwah, saling bersaudara di atas sunnah tadi, saling memupuk ukhuwah Islamiyah di atas sunnah tadi. Kita mengajak segenap kaum muslimin, elemen-elemen Islam wal muslimin untuk bersatu padu, menyatukan kata, menyatukan misi, menyatukan visi, menyatukan langkah di atas bimbingan Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah tadi. Kalau ini prinsipnya kita, insya Allah akan kuat. Muslimin akan solid. Muslimin akan sanggup dan mampu untuk menghadapi fitnah apapun di luar sana menghadapi berbagai macam ideologi ideologi kufar liberalisme komunisme kapitalisme memomo yang lainnya lagi yang mereka munculkan akan mudah untuk dihadapi satu dikarenakan konsepnya prinsipnya benar dua dikarenakan kekuatannya sangat kuat sangat solid dengan usaha jamul kalimah tadi persatuan tadi ukhuwah tadi muslimin tidak akan mudah untuk dikecoh. Tidak akan mudah untuk dilemahkan. Tidak akan mudah untuk termakan oleh berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Kenapa? Konsepnya benar dan uhwahnya terjaga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu merupakan e, pengembangan daripada uhwah Islamiyah dan harus ada pada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Harus digalakkan yang namanya prinsip ta'awun alal birri wa taqwa. Tadi ta'akhi ukhuwah Islamiyah, sekarang ta'awun alal birri wa taqwa. Ini juga terkait dengan pihak lain. Bukan semata-mata individu kita, tapi terkait dengan semua pihak di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ya ikhwan, ahlul batil orang-orang yang sesat yang menyimpang jumlahnya sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada kalian. Ahlul batil. Jumlahnya banyak. Ahlul batil mereka begitu semangat, begitu gigih, berjuang, berkorban untuk melancarkan batilnya mereka. Berbagai macam upaya-upaya mereka lakukan. Berbagai macam usaha-usaha mereka laksanakan. Berbagai macam program-program mereka canangkan. Itu semua dalam rangka untuk membela apa ya? Membela batilnya mereka. Makar-makar mereka siapkan. Dalam rangka, dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk memenangkan batilnya mereka. Ini mereka ya. Antum perhatikan semua makar-makar yang ada. Makar-makar al-Yahud makar-makar an-nasara tidak pernah padam. Terus bermunculan. Makar-makar yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan syiar rafidah luar biasa gencar. Dari kalangan khawarij luar biasa dahsyat. Dari yang lain-lainnya sangat banyak. Itu mereka tidak kenal lelah. Gigih. Betul-betul mereka memiliki militansi yang kuat. Itu semua untuk untuk membela kebatilan, untuk membela penyimpangan, membela kesesatan yang ada pada mereka. Maka semestinya barakallahu fikum kita ahlu sunnah, kaum muslimin yang di atas sunnah, kaum muslimin yang memahami pemahaman salaful ahlu sunnah salafiyin harus lebih-lebih lagi memiliki jiwa tawon yang lebih tinggi. Gotong royong yang lebih kuat. Siap untuk berkorban, untuk berjuang dalam rangka membela kebenaran. Bukan batil. Membela kebenaran, al-haq yang kita bela bukan apa-apa, yang kita bela Al-Qur'anul Karim, yang kita bela sunnah Rasulullah SAW yang kita pilih pemahaman salafun salih, yang kita pilih al-haq, yang kita pilih agama Allah yang mulia ini. Semestinya harus lebih kokoh, lebih kuat, lebih solid, lebih militan dibandingkan dengan ahlul batin. Kalau mereka tahun satu jam, kita sepuluh jam. kita semestinya. Tapi kan gitu ya. Kalau mereka jarang tidur, kita begadang. Ya pada ha? tapi lebih semangat. Mestinya begitu. Semestinya kita punya semangat yang sangat tinggi untuk bertahun, bantu membantu, memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan prinsip ini, memperjuangkan sunnah ini. Dan hanya kita mampu berjuang dengan harta kita, berjuang dengan uh, usaha kita, nasihat kita, ilmu kita, semuanya. Dengan yang kita mampu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Mestinya kita punya semangat lebih untuk berukhuwah. Menyatukan langkah, menyatukan kalimat di masa-masa fitnah semacam ini. Menyatukan langkah dalam rangka untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Semestinya. Kalau ahlul batil saja punya semangat yang seperti itu, maka ahlul hak, ahlul sunnah harus punya semangat lebih. Dan itu tidak ditujukan kepada satu orang ya kawan tapi ditujukan kepada semua kita ahlu sunnah dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai seorang sunni salafi berislam di atas sunnah Rasulullah SAW, masing-masing kita harus punya kesiapan, kesanggupan untuk membela sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, membela sunnah, memperjuangkan sunnah di muka bumi ini. Konsepnya jelas. Iktisam sunnah dulu. Pelajari dulu sunnah Rasul ini. Amalkan dulu sunnah Rasul ini. Hidupkan dulu sunnah Rasul ini. Pegangi ia yang kuat. Pegangi sunnah Rasul ini. Lalu kita mengajak semua kaum muslimin, menyatukan semua kaum muslimin di atas prinsip ini. Bukan menyatukan di atas kelompok atau golongan atau kepentingan. Bukan. Menyatukan semua kaum muslimin di atas prinsip ini dan jangan berpecah belah. Lalu kita wujudkan, kita munculkan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah ini. Di tengah-tengah kaum muslimin merajut benang-benang ukhuwah. Saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi di atas prinsip ini. Dan memunculkan semangat menggelorakan semangat ta'awun alal birri wa taqwa di atas prinsip ini pula saling bahu membahu, saling gotong royong untuk memperjuangkan ini. Inilah perjuangan para anbiya wal mursalin, ini pula perjuangannya salafun salihin yang diteruskan oleh generasi-generasi yang setelahnya sampai sekarang sampai yaumuddin. Ini semuanya kan tugasnya kita masing-masing. Tugasnya kita masing-masing. Sehingga kita harus menyatukan langkah menyatukan langkah di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Tapi semuanya dengan konsep yang benar di atas sunnah dengan bimbingan Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Menyatukan semua kaum muslimin. Pemerintahan, masyarakat sipil, militer semuanya diajak kembali kepada prinsip yang mulia ini. Sehingga ketika muncul sebuah fenomena, muncul fenomena khawarij ISIS, terorisme, radikalisme. Muslimin tenang. Tidak akan termakan oleh isu-isu tadi atau termakan oleh fitnah tadi. Kenapa? Jelas konsepnya. Prinsip kami kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya s.a.w. alaihi dengan pemahaman salaful ummah. Yang ada itu menyelisihi prinsip ini. Mereka menyimpang. Tidak bakal kena penyimpangan tadi. Kemudian akan bersatu padu untuk menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Masing-masing dengan kemampuannya. Yang punya kemampuan dengan kekuasaan, mereka para pejabat dengan kekuasaannya yang punya kemampuan dengan kekuatannya, mereka para militer dengan kekuatannya, yang punya kemampuan dengan penyuluhan dengan ilmunya dari kalangan para ulama, para dai dengan ilmunya dengan dakwahnya, yang punya kemampuan dengan harta benda dengan harta bendanya, mendukung, menyupport ini semuanya. Demikian. Sehingga nggak laku. Tidak laku yang namanya fitnah itu tengah-tengah kaum muslimin. Kalau demikian prinsip. Kalaupun dia laku, dan ingin di, dikembangkan dengan tengah kaum muslimin, siap muncul orang-orang yang akan mengkonternya, meredamnya dengan prinsip yang jelas tadi. Wah, kata. muncul fitnah yang namanya Syiah, Rafidah juga sama. Dihadapi dengan cara yang sama. Muncul fitnah yang namanya jil, yang namanya jin, nah, sekarang komunisme dan yang lain-lainnya. Itu akan mudah untuk diatasi. Akan mudah dilalui Fitnah itu sebesar apapun, sedahsyat apapun, sengeri apapun, kita akan bisa melaluinya dengan baik dan benar bila kita di atas konsep dan prinsip tadi. Kembali pada kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bersatu di atasnya, berukhuwah di atasnya, bertawun alal birri wa taqwa di atas. Itu yang kita harapkan barakallahu fikum pada diri kita masing-masing dan itu yang kita harapkan pula barakallahu fikum di tengah-tengah kaum muslim. Kemudian ikhwanatina azakumullah. Langkah yang berikutnya. <clears throat> Dari langkah-langkah yang uh, diupayakan dalam rangka untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Melalui masa-masa fitnah dengan benar. Di samping tadi ada yang namanya ta'akhi, saling bersaudara. Di samping tadi ada yang namanya ta'awun al-birri taqwa. Juga harus ditegakkan di tengah-tengah kita prinsip tanasuh atau prinsip tawasi bil haq wa tawasi bis sabr harus ditegakkan di tengah-tengah kita prinsip tanah saling menasihati saling berwasiat dengan kebenaran saling berwasiat dengan kesabaran harus ditegakkan prinsip nasihat ini merupakan prinsip agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan dalam firman-Nya eh, dalam sabdanya ad dinu nasihat agama adalah nasihat dalam Sahih Muslim dari Tamim Madari radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jarir bin Abdul Al-Bajali radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa itaiz zakah wa nushi li kulli muslim. Kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Menasihati kaum muslimin. Ini merupakan sifatnya orang-orang mukmin yang selamat dari berbagai macam kerugian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilu shalihat wa ta'wasau bil haqqi wa ta'wasau bis sabr." Demi masa Sungguh semua insan dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal saleh, yang saling tawasau bil haq, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ini yang berikutnya. Ini yang membedakan antara persatuan di atas sunnah dengan persatuan yang menyimpang ketika ditegakkan padanya prinsip tanasuh saling menasihati. Bagaimanapun upaya kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, setebal apapun iman dan takwa kita, kita itu manusia biasa. Kata Ikhwan, manusia biasa. Kita selaku pelaku-pelaku ini manusia biasa. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, ada khilafnya, ada lupanya. Bukan cuma ada, banyak kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Kesalahan-kesalahan tadi ketika dibiarkan akan merusak rencana uh, rencana di awal. Akan merusak persatuan, akan merusak ukhuwah, akan merusak ta'awun, ujung merusak perjuangan, ujung menghancurkan semua langkah-langkah di atas. Maka dalam rangka untuk mengantisipasi itu semuanya dalam Islam ditegakkan prinsip nasihat. Harus upaya menasihati saudara kita yang tergelincir, menasihati teman kita yang bersalah, harus menasihati teman kita yang menyimpang supaya semuanya kembali ke jalur yang benar. Tanasuh. Itu harus. Di antara bentuk tanasuh saling menasihati barakallahu adalah menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ini prinsip agama jelas. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mencegah yang mungkar. Kata-kata nahi mungkar ya ikhwan. Ini masuk dalam kerangka menasihati. Nasihah menasihati karena Allah Azza wa Jalla harus ditegakkan di tengah-tengah kita yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan intabe, jangan semata-mata beralasan untuk persatuan kemudian mengabaikan kemungkaran dan penyimpangan yang ada. Jangan itu bukan konsep yang benar. Nah, jangan beralasan ingin bersatu, ingin berukhuwah dalam rangka menghadapi musuh-musuh agama, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, mengabaikan kemungkaran dan penyimpangan, tidak bisa. Sudahlah ya akhi, nggak usah lah, nggak usah banyak ribut, nggak usah banyak begini begitu. Sudah, yang penting kumpul, kumpul, kumpul. Kita perlu persatuan untuk memerangi pemahaman yang ada ini membiarkan kemungkaran, membiarkan penyimpangan, membiarkan kesesatan, membiarkan pemahaman yang menyimpang. Lah, bukan itu bimbingan Islam. Itu akan melukai konsep i'tisam bis sunnah. Bagaimana mungkin Anda i'tisam bis sunnah ketika ada penyimpangan padanya? Itu akan melukai, mencoreng-moreng prinsip jam'ul kalimah menyatukan muslimin di atas sunnah. Bagaimana mungkin menyatu di atas sunnah Pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang ada Maka dalam rangka untuk menggulkan misi tadi Harus ditegakkan prinsip amar ma'ruf Nahi mungkar Niatannya An-nasihah Menasihati kaum muslimin Yang tergelincir Dibetulkan Yang salah-salah ha, Dibenarkan Yang menceng-menceng Diluruskan Diajak kembali Kepada prinsip yang benar tadi dengan prinsip nasihat, dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dalam Islam juga dikenal dengan sebutan prinsip at-ta'sil wa tahdzir. Masya Allah. Ah, ini. Hah? Dikenal dengan prinsip taksil menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang benar dan tahdir memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan. Itu semua dalam rangka untuk tasfiyah, pemurnian agama, pemurnian prinsip, watarbiyah dan dalam rangka untuk mentarbiyah kaum muslimin di atas prinsip yang benar. Sehingga pasti dalam yang namanya manhaj salaf pasti ada yang namanya prinsip tahdir. Pasti ada prinsip nahi mungkar. Pasti ada itu memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Tujuannya jelas untuk memurnikan semua prinsip-prinsip di atas menyatukan semua langkah-langkah kaum muslimin menyatukan kalimat kaum muslimin di atas prinsip yang benar Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah semua dikembalikan kepada prinsip ini satu langkah insyaallah akan selamat dunia akhirat walhamdulillahirabbil alamin insyaallah ba'dal isya nanti diteruskan sedikit Kemudian diteruskan dengan tanya jawab insyaallah taala. Naktafi ila huna awalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.